سأل الشيخ نعم عبد الرحمن بن ناصر السعدي في قوله <clears throat> قال رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى telah berkata الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القيم قويم نعم apabila engkau memperhatikan kepada hikmah yang sangat memukau, ya, hikmah yang sangat indah, memukau akal-akal manusia. Fi hadzal dinil qawim. Pada agama yang lurus ini, pada agama yang tegak lurus ini. Wal millatil hanifiyah dan al millah al hanifiyah, yakni maknanya sama. Al millah itu agama, al hanifiyah Nam, yakni yang lurus. Ya. Al hanif itu mukbilan alallahi mu'ridan aman siwa yakni menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala ini mana al-hanif ya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala mereka adalah muwahhidun al-hanif adalah orang-orang muwahhid yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri diri mereka dari kesyirikan ya sedangkan perbedaan antara ad-din wal millah ya al-millah wad-din muttahidani bizzat Al-millah dan ad-din itu hakikatnya satu. Ya. Ya ini agama Islam, syariat Islam inilah. Ya. Al-millah al-islamiyah atau ad-din al-islami, agama Islam atau millah dan din itu hakikatnya satu. 6. mukhtalifan bil itibar, tetapi dilihat dari sudut pandang 6 masing-masing dia berbeda ya. Dari itibar dari sisi 6 ungkapan dan pemakaian serta rasa bahasanya dia berbeda. Naam. Fa inna syari'ata min haitsu anna tuta'u sama dinan. Maka syariat ini dari sisi bahwasanya dia adalah seperangkat aturan yang ditaati, maka dikatakan sebagai agama, sebagai din. Suatu aturan yang sakral yang harus diamalkan, ditaati, maka dikatakan din. Ya. Karena dana yadinu tunduk. Nah, Sedangkan min haitsu innaha tajma' tusamma millah. Eh, dan dari sisi bahwasanya agama itu mengumpulkan, yakni mengumpulkan orang-orang yang beriman, memisahkan dengan yang selain mereka, maka dikatakan millah. Ya. Dikatakan millah. Ini perbedaan ya. dari sisi itibar saja. Adapun hakikatnya millah dengan ad-din itu adalah sama. Naam. Baik. <clears throat> Wa syariati al-Muhammadiyah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW allati la tanalu ibaratu kamaluha yang tidak digapai kesempurnaannya dengan ungkapan. Jadi ungkapan ini tidak bisa menjelaskan secara detail tentang keindahan syariat ini karena keterbatasan akal. Karena sempurnanya syariat ini akal ini tidak mampu untuk mengurai seluruh keindahan ya, dan kesempurnaan dari enam syariat tersebut. Ya wa syariatil muhammadiyati allati la tanalul ibaratu kamaluha ya ungkapan itu tidak mampu mewakili kesempurnaan syariat Islamiah, syariat al-muhammadiyah wala yudrakul wasfu husnaha demikian pula pensifatan itu tidak bisa menggapai menggapai keindahannya ya menyebutkan keindahannya keindahan tidak akan bisa nam secara sempurna menyebutkan keindahan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena tentunya orang yang mensifatkan dia akan mensifati dengan sesuai yang mereka tahu dan pengetahuan mereka terbatas. Ya, sehingga dikatakan beliau wala yudrakul wasfu husnaha wala taqtarih uqulul uqala'i law ijtama'at wa kana ala akmali aqli rajulin wahidin minhum. 6. Dan tidak terjangkau oleh akalnya para uqala walaupun mereka enam bersatu yang mana masing-masingnya itu memiliki akal dengan akal yang paling sempurnanya manusia di antara mereka Fokus di atasnya yakni mereka itu tidak memiliki ide yang bisa melebihi nah kesempurnaan dari syariat ini ya tak tarikh ya. kalau dalam keumuman sebagai adalah mengusulkan ya, usul iktirah usul nah jadi akal-akalnya orang yang paling berakal, yang seandainya mereka itu semua itu akalnya adalah akal yang paling pintarnya dari manusia. Seandainya mereka berkumpul, mereka tidak bisa nah mendatangkan sesuatu yang bisa lebih sempurna, lebih baik daripada syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. <clears throat> Nah, wa hasbul uqulil kamilatil fadilati an adrakat husnaha. Dan sesuai dengan akal yang sempurna dan utama Nah, untuk mendapati keindahannya. Nah, jadi kalau orang akalnya pendek, dia akan menilai oh, syariat Islam ini eh, seperti itulah. Kenapa? Karena akalnya pendek. Semakin sempurna akal seseorang, semakin tahu keindahan dan kesempurnaan syariat. Ya. Semakin sempurna akal seseorang, maka dia akan semakin mendapati keindahan. Ya, sehingga syariat Islam itu di mata manusia dia berbeda-beda. Orang yang jahil melihat ah, itu biasa saja itu, sama seperti ide saya. Kenapa? Karena akal dia yang pendek. Ya. Semakin dia berakal, maka semakin akan mendapati Masya Allah. Semakin sempurna agama agama ini. Ya. Semakin dia merasa tidak bisa menjangkau, nam, mengungkap keindahan-keindahan seluruhnya. Nam. Wa syahidat selah. Demikian pula, ya, sesuai dengan kesempurnaan akal itu dia akan mempersaksikan bagi syariat ini. Dia akan mempersaksikan bahwasanya, oh ini syariat ini sempurna akal yang sempurna dia akan akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya syariat ini adalah syariat yang sempurna. Tetapi akal yang tidak sempurna akan mengatakan bahwasanya syariat ini tidak sempurna. Mesti harus disesuaikan dengan zaman, mesti di dekonstruksi, ya, mesti direvisi dan lain-lainnya. Ini kenapa? Karena akal yang tidak sempurna. Nah, wa annahu ma tarakal alama syari'atun akmalu minha wal a'zamu wal ajal. Dan wa annahuma taraqa. Ya, taraqa itu tala'a, yakni muncul. Ya. Dan tidak pernah ada di dalam alam ini syariat yang lebih sempurna darinya, lebih sempurna dari syariah al-Muhammadiyah. nah Wala azamu dan tidak ada yang lebih agung, wala ajalu dan tidak ada yang lebih mulia. Ya. Dalam alam semesta ini sejak manusia pertama Allah Subhanahu wa taala nam hidupkan nam kemudian Allah mengutus para rasul dengan membawa agama-agama maka yang paling sempurna, yang paling agung, yang paling mulia adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fiha syahidun wal masyhudu lahu, maka padanya terdapat syahid, dalil, saksi dan yang dipersaksikan untuknya. Ya, jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dalil, ya. dan sekaligus jadi persaksikan. Agama-agama yang terdahulu nak mempersaksikan tentang kesempurnaan dan keutamaan agama Nabi Muhammad SAW. Wal hujjah wal muhtajulahu. Demikian pula agama ini menjadi hujjah dan yang dihujahi. Yang hujjah yang membela orang-orang yang beriman. Demikian pula dia adalah agama yang dibela. Nam, al hujjah wal muhtajulah. Ya, agama ini syariat Nabi Muhammad SAW dia itu adalah hujjah dan sekaligus ya, hujjah sebagai pembela ya, pembela para pengikutnya orang-orang yang beriman dengannya dan sekaligus dia itu adalah yang dihujahi untuknya, yakni yang dibela, ya, yang dibela. enam yang dibela oleh orang-orang yang beriman, yang dibela oleh agama-agama yang yang terdahulu. Wad dalil wal burhan, ya. dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah dalil dan burhan, dalil dan burhan, burhan bukti. enam walau lam yatir rasulu bi burhanin alaiha, la kafa biha burhanan wa syahidan ala annaha min indillahi taala. Dan seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni tidak membawa burhan atasnya, burhan yang di sini maksudnya mukjizat, ya. Seperti membelah bulan, mengeluarkan air dari tangannya dan lain-lain dari mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lakafa biha burhanan. Cukuplah Al-Quran, ya, syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, cukup itu menjadi burhan. Ya. Cukup itu menjadi burhan dan saksi atas bahwasannya agama itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seandainya Rasulullah sama sekali tidak menampakkan di hadapan manusia berbagai macam mukjizat, nah cukup dengan membawa syariat yang sempurna maka itu sudah sangat cukup untuk menyatakan bahwasanya ini adalah agama yang sempurna, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. <clears throat> Wa kulluha syahidatun lillahi bikamalil ilm. Wa kulluha dan seluruhnya, ha di sini kembali ke mana? Asy-syariah al-Muhammadiyah, ya. Dan seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW syahidatun lillahi bi kamalil ilm. Ini menjadi bukti bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ilmunya. Berarti kalau syariat ini sedemikian sempurna, tentu yang menurunkan, yang mensyariatkannya adalah yang maha sempurna ilmunya. Wa kamalil hikmah Demikian pula menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sempurna hikmahnya, wasaatir rahmah dan maha luas rahmatnya, wal bir dan kebaikan, wal ihsan. Naam, al bir wal ihsan. Naam, kalau kita artikan mirip kebaikan, anugerah. Wal ihatati bil ghaibi syahadati dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi segala yang gaib maupun yang bisa disaksikan, yang tidak nampak maupun yang nampak wal ilmi bil mabadi wal awaqib dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai ilmu bil mabadi wal awaqib ilmu tentang sesuatu sebelum terjadi wal awaqib dan ilmu Allah tahu apa yang akan terjadi setelahnya nah mabadi yakni pada permulaannya awaqib yakni setelahnya wa anna min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha ala ibadihi dan bahwasanya itu merupakan sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada para hambanya. Wa an'ama 'ala ibadihi ni'matan ajalla min an hadahum laha. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya nikmat yang lebih mulia daripada menunjuki mereka kepada hidayah ini, kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alahum min ahliha dan menjadikan mereka termasuk pemeluknya. Ini adalah nikmat yang terbesar. Ketika Allah memberikan hidayah seorang hamba untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan hamba tersebut menjadi pengikutnya. Nah, ini adalah nikmat yang paling besar. Wa mimmanin <clears throat> wa mimmanirtadahum laha wartadaha lahum. Dan termasuk dari apa yang yang Allah Subhanahu wa taala meridho mereka untuknya dan Allah ridho syariat itu untuk mereka. Allah ridho manusia itu untuk mengikuti syariat tersebut dan Allah ridho terhadap syariat tersebut untuk umat manusia. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar terhadap orang-orang yang beriman id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan diri-diri mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, alkitab wal hikmah. 6. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin yang mana mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. 6 surat al Imran ayat yang ke-164. Thumma atala al-kalamu atala al-kalama rahimahullahu taala. Kemudian beliau nah berbicara menjelaskan panjang lebar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Nah, ya ini berkaitan dengan kesempurnaan yang di, yang di yang ada dalam agama Islam ya dan bahwasanya agama Islam ini benar-benar dibangun di atas kemaslahatan. Nah, dibangun di atas kemaslahatan. Nah. <clears throat> Baik. Selanjutnya qala al-mu'allif rahimallahu taala fa in tazaham 'adadul masalih tuqaddamu ala min al-masalih. <clears throat> Fa in tazaham 'adadul masalih maka apabila berbenturan beberapa kemaslahatan, tuqaddamul a'la minal masoli, maka didahulukan yang paling tinggi, yang paling besar kemaslahatan, kemaslahatannya. Nah, ini juga merupakan kaidah yang penting. Nah, karena di dalam hidup kita kita sering dihadapkan beberapa pilihan. Ini sama-sama baik, sama-sama diperintahkan. Mana yang harus kita lakukan? Maka kita harus memahami. Nah, Fa ada dalam masalih itu kadam al-a'la al masalih. Apabila berbenturan atau berdesakan, ya, tazaham berdesakan ya, sama-sama ya, pada waktu yang sama, Nam ada dua kemaslahatan yang harus kita lakukan. Nam dan melakukan yang satu menyebabkan meninggalkan yang lain. Mana yang harus dilakukan? Nam kalau dua-duanya bisa dilakukan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka di sini yukodam al-a'la al masalih ya, maka didahulukan yang paling tinggi atau yang paling besar kemaslahatannya. Naam. Baik. Qala Allah taala idza dara al-amru baina fi'li al-ihda al-maslahataini wa tafwit al-ukhra bihaitsu la yumkinu al-jam'u bainahuma ru'aya akbarul maslahataini wa alahuma fa fu'ilat. Naam. <clears throat> Apabila datang perkara ya, apabila terjadi suatu perkara antara melakukan salah satu dari dua kemaslahatan ya melakukan salah satu kemaslahatan wa tafwitil ukhra dan itu menyebabkan terlewatnya kemaslahatan yang lain yakni dari sisi tidak mungkin mengumpulkan kedua-duanya tidak memungkinkan untuk melakukan kedua kemaslahatan tersebut mesti harus pilih salah satu nah ru'ya akbarul maslahatain maka diperhatikan atau dipilih Nam yang paling besar dari kedua maslahatan tersebut. Wa a'lahuma dan yang paling tinggi kemaslahatan dari keduanya tersebut. Fafu'ilat, maka itulah yang dilakukan. Ya, jadi sama-sama ditimbang. Nah, mana yang lebih besar masalahnya, itulah yang dipilih, itulah yang dilakukan. Sedangkan yang masalahnya lebih kecil, lebih ringan, maka ditinggalkan karena tidak mungkin untuk melakukan kedua-duanya. 6. Nah. Fa in kanat ihdal maslahataini wajibatan wa ukhra sunnatan Quddimal wajib quddimal wajibu ala sunnati. Maka apabila salah satu dari kedua masalah tersebut yang satu adalah wajib sedangkan yang kedua adalah sunnah, ya, ada dua kemaslahatan, tetapi yang satu hukumnya wajib dan yang lain hukumnya sunnah. Quddimal wajibu ala sunnah. Maka didahulukan yang wajib. Ya. Didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Wahada mislu. Dan ini seperti. Iza uqimati salatul faridatu lam <clears throat> yajuz ibtida'u at-tatawwu. Naam. Wa kadza idza al waqtu. Ya. Dan ini misalnya adalah apabila telah ditegakkan sholat wajib, yakni sudah komat. Ya. Maka tidak diperbolehkan memulai sholat tatawu. Ih, saya belum sholat sunnah. Walaupun imam sudah kuat, saya sholat sunnah dulu. Tidak boleh. Kalau sholat sudah ditegakkan, ya, sudah diiqamahkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Ya. Walaupun dia berada di pertengahan solat maka dia tinggalkan untuk mengikuti yang wajib. Ya, untuk mengikuti yang yang wajib. Wakala adalah lokal wakat. Yang ini apabila waktu itu sempit. Tetapi kalau waktu itu longgar, dia datang ya, masih tempo. Muadzin baru saja azan, ya, dia laksanakan solat solat sunnah. Ya, dia laksanakan solat sunnah. Nah, kemudian iqamah, kemudian salat wajib. Tapi kalau misalnya dia baru berdiri, ternyata qomat, sudah dia batalkan salat sunnahnya untuk bergabung dengan salat wajib. Nah. Kemudian, wa in kanatil maslahatani wajibataini, kalaulah kedua kemaslahatan itu sama-sama wajib, qaddima aujabahuma, maka didahulukan yang lebih wajib. Ya. yuqaddamu salatul fardhi ala salatin nadri wa nahwiha. Maka didahulukan salat fard, salat yang lima waktu ini, nah, daripada salat nazar atau yang semisalnya, ya. Jadi sudah komat. Ya, ini sudah nazar solat ini, nazar untuk solat. Hukumnya apa? Wajib, tapi waktunya bisa dilakukan di lain waktu. Maka adalah dilakukan apa? Solat maktubah, ya, solat yang lima waktu. Ya, kenapa? Karena solat nazarnya dia bisa dilakukan pada waktu yang lainnya. Nah, wa fakatil lazimati zaujat wal akarib wal mamalik. Demikian pula nafkah yang wajib untuk istri dan kerabat serta al-mamalik. Al-mamalik adalah hamba sahaya. Tuqaddam az-zawjatu thumma al-mamaliku thumma al-auladu thumma al-aqrab fal aqrab wa kadza shadaqatul fitr. Ya. Kalau misalnya seorang dia memiliki nafkah terbatas, ya. Padahal dia memiliki tanggung jawab banyak. Dia memiliki istri, <coughs> memiliki anak-anak, memiliki hamba sahaya. Padahal dia misalnya cuma memiliki makanan cukup untuk satu orang atau dua orang mana yang didahulukan ya maka tuqaddam az maka didahulukan istrinya dikasih makan ada satu piring saja misalnya ada istri sama anak kasih mana kasih istrinya dahulu ya apalagi ada budak kasih budak dulu baru anak-anak ya bagaimana lu ini masa lebih sayang budak terhadap anak-anak tidak ini adalah kemaslahatan ya kalau kita memiliki anak memiliki istri nah kalau istri kita tidak kasih makan mungkin dia tidak bisa menyusui anaknya Ya. Demikian pula kita memiliki anak sama memiliki budak. Kita kasih makan anak, anak tidak bisa membantu mencarikan makan. Kalau budak ini kasih makan dulu supaya kuat. Nah, cabut kasbi, kerja ini kerja itu bisa kasih makan anaknya. Nah, ini hikmah. Ya, kenapa didahulukan istri, kemudian budak, kemudian anak-anak, kemudian sumal akrab fal akrab, kemudian kerabat, itu pun dari yang paling dekat, kemudian yang jauh, kemudian yang jauh. Ya. Keponakan didahulukan daripada sepupu. Ya, demikian pula seterusnya, saudara, kandung lebih didahulukan daripada kemenangan dan seterusnya. Ini. Wa kadza shadaqatul fitr. Demikian pula zakat fitr. Ya. Kita memiliki kerabat-kerabat yang miskin semua. Mana yang didahulukan? Yakni yang paling dekat hubungannya dengan dengan kita. Ya, kerabat yang paling dekat. Ya, yang jelas yang mereka tidak termasuk orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi. Ya, kalau wajib untuk kita nafkahi, tidak boleh kita menyalurkan zakat kepada kepada mereka. Nah, <clears throat> Demikian pula misalnya dua perkara yang sama-sama wajib. Ya. Sholat gerhana bulan dengan sholat subuh. Ih, ternyata terjadi gerhana bulan pas 6 sudah waktu subuh, maka didahulukan ya sholat subuh. Ya, walaupun terlewat dari 6 sholat gerhana. Ya, walaupun sholat gerhana hukumnya juga wajib menurut 6 nah, para ulama. <clears throat> Kemudian, wa in kanatil maslahatani masnunataini Kodima afdaluhuma. Kalaulah kedua kemaslahatan itu sama-sama sunnah hukumnya, maka didahulukan yang lebih afdalnya. Ya. Fatuqaddamu ratibatu ala sunnah. Maka didahulukan salat sunnah yang rawatib daripada salat sunnah yang lainnya. Ya. Demikian pula was sunnatu ala naflil mutlak dan didahulukan salat sunnah nam daripada salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini yang tanpa sebab. Kalau salat sunnah Nah, biasa ini adalah yang dengan sebab. Ya, adapun an-nafl al-mutlaq ini yang tanpa sebab. Salat ya pengen salat saja. Nah, ini Nafal. mutlaq. Nah. Wa yuqaddimu ma fihi naf'un muta'addin kat-ta'limi wa iyadatil maridi wa tiba'il janazati wa nahbiha ala ma naf'uhu qasirun. Kasolatin nafilati wa dzikr wa nahbiha. Dan didahulukan apa yang di dalamnya terdapat manfaat yang muta'addin, muta'addin itu enam berkaitan dengan pihak yang lain. Ya. Manfaatnya tidak cuma untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Ini namanya muta'addi. Enam. kata alim wa iyadatil marid seperti ta'lim, ya, mengajar, demikian pula mengunjungi orang sakit dan mengikuti jenazah dan yang serupa dengan itu, yakni amalan-amalan yang berkaitan dengan orang lain. Enam. itu didahulukan ala uhu qasirun. Didahulukan di atas atau daripada amalan-amalan yang manfaatnya kosir, yakni terbatas. kosir, terbatas terbatas untuk diri sendiri. Ya. Pas sholatin nafilah seperti sholat sholat sunnah. Ya. Manfaatnya untuk siapa? Dirinya sendiri. Demikian pula zikir. Nah, misalnya jenazah mau berangkat, ih, saya mau zikir ke, mau. Diutamakan apa? Mengikuti jenazah. Lebih utama daripada dia zikir. buat ya, dan yang serupa dengan itu. Nah, Demikian pula wa tuqaddamu sadaqatu wal birru lil qaribi ala ghairi. Demikian pula didahulukan sedekah atau zakat itu serta kebaikan berbagai macam bantuan itu untuk kerabat ya, daripada selain mereka. Ya, ada kerabat, ada orang lain, maka bantuannya dahulukan ya, kepada kerabatnya. 6. Wa yuqaddamu min itkir qabi aghlaha wa anfasuha. 6. Demikian pula didahulukan membebaskan budak yang lebih mahal ya, dan lebih bagus. Sama-sama memiliki budak. Yang satu budaknya orang lihat aja malas. Yang satu budaknya masya Allah, ya, dia semangat, dia kerjanya bagus, dia taat. Maka kalau mau membebaskan, yang budak yang taat ini bebaskan lebih dulu. Kalau dijual dia lebih mahal. Lebih banyak orang yang mencari. Ini yang didahulukan. Nah. <clears throat> Walakin hahuna yang bagi at tafatun lahu akan tetapi di sini ada perkara yang patut untuk diperhatikan, untuk dicermati. At-tafattun dicermati. Nah, wa wa annahu qad ya'ridu lil 'amali al makdul min al-awarid ma yakunu bihi afdal min al-fadil sabab iktiranihi bima yujibu at-tafdila. Nah, akan tetapi yang perlu dicermati bahwasanya terkadang ya, menimpa suatu amalan nah yang utama nah eh, al mafdul yang kalah utama, ya, yang diutamai oleh yang lain. Maksudnya mafdul ini yang diutamai sama yang lain, dia kalah utama. Nah, ini mafdul maksudnya. Nah. Minal awarid dari perkara-perkara yang menimpa, mayakunu bihi afdal minal fadil, yang menjadikan dia lebih utama dari perkara yang yang utama. Bisa babi iktiranihi dengan sebab adanya kebersamaannya dengan apa-apa yang mengharuskan at-tafdil, mengharuskan dia lebih diutamakan. Nah, sekali lagi Terkadang ada amalan, dua amalan, yang yang satu lebih afdal daripada yang lainnya. Ya. Pada awalnya amalan ini lebih afdal daripada awal amalan ini, tetapi terkadang terjadi atau menimpa sesuatu amalan yang mafdul ini, tetapi menyebabkan amalan yang mafdul ini harus dilakukan dan meninggalkan yang yang lebih utama.